Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه bihuda Wa ba'd kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Raja dan para pemirsa Raja TV yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Ari tadi ya, mengenai المسائل النازلة المتعلقة بمن لا يجب عليه الصوم mengenai hal-hal yang berkenaan tentang orang yang tidak wajib baginya untuk berpuasa dan kita insya Allah akan fokuskan kepada pembahasan yang muasirah atau pembahasan yang kontemporer insya Allah Ta'ala ya, banyak buku-buku yang tulis dalam hal ini ada beberapa karya ilmiah ada tesis juga yang ditulis oleh teman kami waktu kuliah di S2 dulu di Universitas Islam Hamil Saud Islamiyah di uh, Riyadh Afadat Tadawi ala Siyam An-Nawazil Al-Mu'asirah mengenai uh, dampak dari sakit dan pengobatannya terhadap pengaruh puasa dan permasalahan kontemporer uh, ditulis oleh Al-Akh Khalawi kalau tidak salah teman-teman tersebut uh, jadi subhanallah Bagus sekali tesisnya Kemudian juga ada salah seorang teman kami Dr. Muhammad Hairul Madhaji dia mengumpulkan beberapa permasalahan-permasalahan kontemporer dalam puasa uh, Dalam berbentuk uh, tulisan kecil Tidak berbeda dengan tadi Di antara masail al masalah Permasalahan-permasalahan yang sifatnya kontemporer Dalam permasalahan siam adalah Orang yang dalam keadaan tertentu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengerjakan puasa. Di antaranya Musa. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan musafir, safar fa'iddatun min ayyamin ukhar maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain sebagian para pendapat para ulama yang ekstrim diantaranya Ibn Hazm malah beliau mengatakan tidak sah puasanya orang musafir dalam keadaan safarnya tidak sah karena Allah mengatakan fa'iddatun maka dijawab dari dari man فمن كان جاب dari syarat man فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir maka bilangan-bilangan hari yang lain jumhur para ulama mengatakan tidak ini dibahas dalam ilmu usul fiqh bahwasanya di sini ada al-hazaf dengan muqtada siyakul kalam yaitu eh, konteks kalimat mengharuskan ada yang ditakdirkan di sini yaitu kalimat faftar man kana minkum maridan aw ala safarin faftar fa iddatun min siyamin ukhar sebarang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir lalu dia berbuka puasa ya. faftar maka hendaklah dia mengkodok di hari-hari yang lain. Ya. Yeah. Ini menunjukkan bahwa dinullah subhanahu wa ta'ala ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Di mana manusia, tidak semua mereka kuat melakukan puasa. Ada orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah. Di antaranya yang dikatakan oleh Allah, musafir. Musafir Eh, definisi musafir yang dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena subhanallah dalam salah satu perjalanan Umroh bulan Ramadan ya saya waktu itu kalau nggak salah nggak Umroh saya pulang cuti yeah. untuk kuliah di sana pernah ngambil pengabdi dua tiga di Universitas Islam Muhammad Saud di sana di Riyadh mm -hmm. ada rombongan jemaah umrah Indonesia kalau tidak salah ada rombongan kemudian ada salah seorang jamaahnya Baik. menanyakan kepada pembimbing umrohnya Ustaz, boleh nggak saya berbuka saya tidak safar Pemimpinnya pembimbingnya marah <laughs> itu safar itu dulu orang naik onta panas, dingin, hujan sekarang anda <laughs> ente dalam keadaan mukayyaf ya. ada AC-nya dalam pesawat semuanya ada bahkan ada juga apa namanya bahkan ada juga pelayannya di pesawat tinggal pencet datang pelayan hmm. apa lagi kita berbuka lupa di firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah mentaklikkan mentakitkan uh, eh, bolehnya berbuka ini dengan safar ya, bukan dengan harap masyakkah ini dijelaskan oleh para ulama usul fiqh bahwasanya illat illat dari bolehnya tidak berpuasa dan Ramadan adalah safar bukan masyakkah bukan merasa berat dalam perjalanan safar. Masa berat itu berbeda dari orang ke orang. Yeah. Berbeda orang ke orang. Kalau orang walaupun perjalanan berat, hmm, perjalanan melelahkan, mm -hmm. tapi dia dijanjikan oleh orang tuanya pulang cepat. Ini calon istri sudah menunggu. <laughs> Masya Allah dalam ini yakin walaupun tiga hari perjalanan naik kuda, naik onta, jalan kaki tidak berasa susah. Dan sebaliknya, walaupun dalam perjalanan yang enak, ya, semua fasilitas terfi, semua fasilitas untuk kenyamanan ada, tapi pulang perjalanan karena ada satu musibah dalam keluarganya, maka perjalanannya sangat berat bagi dia. Ya. Oleh karena itu, masyakah gairu mundabitah Yang namanya masyarakat uh, eh, berat kondisi jiwa, ya, atau perjalanan, ini gairu mundabitah tidak jelas ukurannya dan para ulama menjelaskan bahwa itu tidak mendabit hmm. tidak mungkin dikaitkan hukum Allah dengan hal ini ya. kembali kepada definisi safar apa yang dimaksud dengan safar sehingga membolehkan seorang berpuasa yes. Iya, ya. untuk tidak berpuasa orang pada pada bulan Ramadan untuk tidak berpuasa kemarin ada juga salah seorang muslim yang bertanya Ustaz saya itu ngirim barang nganterin barang dari kota-kota lain. Tahun lalu saya nggak puasa Ustaz. Boleh kata saya nggak puasa lagi? Saya tanyakan berapa <clears throat> berapa kilo perjalanan dari kota Anda kota yang dituju? Pelajaran bisnis, nganterin barang. Mm -hmm. 100 kilo lebih, lebih 100 kilo Ustaz. Lelah saya Ustaz kan. Karena sehari mutar ngantar barang sana sini. Ustaz. Mm -hmm. Boleh nggak puasa? Boleh. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan" atau ala safar atau kain dalam keadaan safar apa yang dimaksud dengan safar ini sehingga kita bisa menentukan boleh dia tidak berpuasa atau tidak boleh dia meninggalkan puasa sama sekali uh, sebagian para ulama Bentaranya ini pendapat Syekh Sulaiman Taimiyah beliau mengatakan safar kembali kepada uruf orang mengatakan ini perjalanan jauh, jauh. Kalau mengatakan tidak, tidak. Kembali kepada orang ini akan berbeda dari masa ke masa. Yes. Safar dahulu tentu bukan safar lagi sekarang. Safar dahulu dalam perjalanan naik kuda atau naik unta, umpamanya naik unta dalam keadaan dua hari tiga hari paling sampai 200 kilo. Sekarang dengan pesawat 5 menit, dua iya. 10 menit. Iya. Apakah safar juga namanya atau tidak? Mm -mm. Dalam definisi Syekh Ibn Taimiyah tidak bisa dikatakan safar ini. Mm ya. Tapi jumhur para ulama dan mayoritas para ulama ini pendapat yang rojih, pendapat yang terkuat dalam hal ini yang hendaknya kaum muslim perhatikan hal ini. Memang sebagaimana dikatakan oleh murid beliau Syekh bin Qayyim Nahnu nuhibbu syekhana kata beliau kami sangat mencintai Syekh kami Ibn Taimiyah hakku, haqqa haqqu habbu ilaina tapi kebenaran lebih kami cintai hmm. dalam hal ini Ibn Taimiyah mengatakan mengaitkan safar itu dengan huruf kebiasaan tapi jumhur para ulama semua ulama mazhab yang empat mengaitkannya dengan jarak hmm. dan Allah Ta'ala ini akhtarul indibat ini lebih membobit mereka mengaitkannya dengan 16 persah atau empat barit nah, empat barit berapa kilo Ustaz? barit <laughs> barit itu artinya pos dahulu pos dahulu yeah. mereka menggunakan teknologi uh, kuda jadi kecepatan kuda ditunggangi kecepatan maksimalnya yeah. pada sampai pada jarak tertentu berhenti di sini kuda satu barit namanya itu berapa kecepatan kuda maksimalnya? Kurang tahu sih. Kurang tahu atau tidak tahu sama sekali. <laughs> Iya. Itu sekitar 20 kilo. 20 kilo per jam atau? Bukan per jam. 20 kilo kemampuan kuda dengan kecepatan maksimal. Maksimal. Kemampuan maksimal. Ya. Setelah itu dia nggak kuat lagi. Hmm. Ya. Maka uh, dinamakan empat barit karena kecepatan kuda 20 kilo 20 kilo 20 kilo ini berhenti. Baik. Ya kilo berhenti ganti lagi kudanya hmm. ambil surat tersebut dengan membawa kecepatan kecepatan tertinggi jalan lagi ganti lagi kudanya kuda yang lain lagi ada kuda penunggu di sini kecepatan tertinggi jalan lagi empat barit bila di kilo kan dengan kilo sekarang sekitar 88 kilo meter 88 kilo meter ini yang dikatakan oleh para ulama hadis-hadis memang tidak ada menjelaskan mengenai ketentuan 16 farsakh 4 barit tidak ada nah, tetapi umum hadis Rasulullah SAW yeah. ya bahwasanya beliau um, kosar dalam perjalanan dua hari, tiga hari, empat hari dan sehari. Hmm. Lalu para ulama mengkiaskannya dengan jarak. Allah Ta'ala mendapat jumhur ini yeah. dan mengatakan 88 kilo hmm. rojah. Dapat yang kuat. Bi tapi bagaimana cara menghitungnya? Iya. Dari mana menghitungnya? Anda muter dari ujung kota Jakarta ke ujung kota Jakarta. Berapa kilo jaraknya? Sampai 30? Dari Jakarta Barat ke ujung Jakarta Timur. Ujung Jakarta Selatan ke ujung Jakarta Utara. Sampai 40 kilo? Tidak, sampai 30 kilo kira-kira? Anggap 30 kilo. 30 iya. kilo kali mutar tiga kali mutar sudah 90 kilo kan yes, sekali jalan ke Tanjung Priok Jakarta Utara yes. kembali lagi ke, Bog, ke arah, arah Jakarta Selatan dua kali kembali lagi ke Jakarta Utara sudah 90 kilo kan ya yes. musafir atau tidak namanya kalau kebiasaannya sih tidak <laughs> memang tidak ini namanya ya akhi <laughs> tidak yeah. tidak bisa kita kata supir angkot yang muter tiap yeah. Iya. <laughs> hari lebih 100 kilo dalam satu kota yeah. ini namanya musafir tidak yeah. kan Allah mengatakan آه لا إله الله تعالى مسألة النساء فلا فلا جناح وإذا ضرب إذا ضرب أحدكم في الأرض فلا جناح عليكم تقصر من الصلاة وإن kata Allah Subhanahu wa taala bila kalian melakukan ad-darbu fil ard perjalanan di muka bumi Allah hmm. maka boleh kalian mengkasar salat apa yang dimaksud dengan ad-darbu fil ard dijelaskan oleh para ulama dan para fasirin bahwa yang dimaksud dengan darbu fil ard Anda mulai meninggalkan batas kota Anda hmm. batas kota Anda dan yang dimaksud dengan batas kota bukan batas kota yang dimaksud itu adalah uh, wilayah teritorial batu batas wilayah bukan hmm. yang dimaksud dengan ini adalah bila Anda umpamanya di daerah Cilengsi sini Baik. Anda ingin ke Jakarta di mana perbatasan antara Cilengsi ini yang rumah-rumah sudah tidak ada, sudah menyepi atau ke arah jenggol jelas umpamanya. Ya. Ya, mulai persawahan di sini hmm. awal mulai menghitung satu kilo sampai 80 kilo, 88 kilo ke negara ke daerah tujuan. Kalau kota Jakarta kan nggak berbisa rumah-rumah berderetan sampai ke yeah. paling ketika masuk pintu tol. Yeah. Tol sudah hampir tidak ada rumah-rumah di sekitar kiri kanan. Ini baru jalan. Baru mulai menghitung satu kilo ya bukan itu di rumah anda ketika masih di rumah tidak boleh melakukan rusak safar ya. termasuk berpuasa ya. anda umpamanya anda tinggal di sini ke Jakarta kan gak safar namanya ya, paling jarak 10-20 kilo paling ya. atas dari sini dengan Jakarta-Jakarta sampai ke bandara walaupun 60 kilo tapi gak safar kurang 88 kilo ya. ya Anda niat safar pulau akhir pulau Jawa Surabaya atau ke pulau yang lain pesawat ya. nanti safar jam 9 pagi subuh anda tidak berniat puasa Ramadan bolehkah ini? boleh atau tidaklah hari? ke Surabaya saat hmm. boleh insyaAllah <laughs> <laughs> ya akhir dari definisi tadi yeah. Definisi apa yang misalkan safar? Mulai meninggalkan kota. Oh, iya. Anda sekarang masih di rumah. Iya. Berarti puasa di Indonesia nih. Wajib. Wajib. Hmm. Kecuali menurut pendapat sebagian yang syad ya. Yang menukil dari sebagian asar para sahabat yang beliau tidak berpuasa Sebetulnya wajib berpuasa Iya Karena belum safar Belum Masih di rumah andai dia mengatakan man uh, eh, ya'khudhu hukmahu man syai' ya'khudhu hukmahu sesuatu yang hampir pendekatan maka dia sama hukumnya dengan yang dituju itu anggap dia mengatakan sama dengan safar sudah walaupun di kotanya ya, andai sama dengan safar ya. dia sudah tidak berniat tadi malam tidak sahur mhm. pagi pun sudah makan ternyata la Allah pesawat yang ditunggang tumpanginya delay iya. sampai <laughs> besok atau tidak gagal keberangkatan sama sekali. Yeah. Satu dengan hal mm. namanya cuaca tidak memungkinkan kabur dan lain. Oh, Allah masya Allah. Gimana puasa hari ini? Apa yang menyebabkan dia boleh membatalkan puasanya? Tidak ada, karena dia tidak musafir. Yeah. Jakarta dia sekarang. Yeah. Baru niat akan safar mm -hmm. dan belum memulai safar, mm -hmm. belum meninggalkan kotanya. Iya. Maka ini penting diperhatikan. Baik, Ustaz. Ya. Masya Allah. Menarik sekali, Ustaz. Mungkin kita uh, berikan kesempatan sedikit. Silakan. Setelah kita silakan. mendengar definisi mengenai safar Ustaz ya. Silakan. Silakan di 0218236543 pemirsa TV Roja. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Bapak siapa di mana? Bapak Joko di Jogja. Silakan Pak Joko, pertanyaannya langsung ditujukan kepada Ustaz. Fadal. Ini saya mau tanya, saya baca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 dikatakan bahwa Tumma ati musiyamu ilal lail. Musiyama pulang ya, Syekh. Tumma Tumma atimu atimu musiyama ilal lail. Ilal lail. Saya kalau baca muasarnya, muasarnya itu ilal lail itu sampai malam. Apakah ya salah kalau ada pendapat kalau berbuka bolehnya waktu petang kan karena kalau adzan kan belum petang ya. Sebelum azan ya berbuka, sebelum terbenam matahari berbuka. Ya itu kalau di muyasarnya itu kan ilal lail sampai malam. Ya, ya. Ya, apakah sampai gelap gitu atau gimana? Oh, Bapak ini mem, me, apa istilahnya menafsirkannya itu sampai malam benar-benar malam Ustaz. Ya. Dengan siapa ya? Pak Joko di Jogja. Pak Joko, ya, kalau Pak Joko. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya Ustaz. Allah mengatakan, "Tsumma atimmus shiyama ila lail." Hmm. Kemudian sempurnakanlah puasa tersebut sampai batas waktu namakan al-ghayah. Ila lail sampai malam. Yang dijelaskan oleh para ulama, apakah al-lail al-maghi yang dituju masuk dalam perintah atau tidak? Secara bahasa tidak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق dan basuh tangan kalian ila sampai ke siku. Di sini khilaf para ulama, apakah al-mirfaq masuk atau tidak dibasuh? Sikunya. Ya. Pendapat yang terkuat secara bahasa bahwa al-maghi yang dituju setelah ila itu tidak masuk dalam sebelumnya. Kalaulah tidak ada hadis Rasulullah karena yudirul ma' al mirfaq secara bahasa tidak bahwa Rasulullah SAW memutarkan air di sikunya. Hmm. Kalau tidak ada nas dari Rasulullah SAW tentang ini perbuatan beliau ini, maka secara bahasa tidak masuk. Yeah. Kembali kepada makna bahasa tadi, summa timus siyama ilal lain Kemudian sempurnalah, sempurnakanlah puasa sampai malam. Mana batasan malam tersebut? Terbenamnya matahari. Ya. Apakah harus nunggu gelap atau di awal terbenam matahari? Kalau tidak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, awal terbenam sudah cukup dan itu yang maaf itu yang terkuat Rasulullah SAW jika akbar, jika adbarat adbar nahar min hahuna wa khulut lail min hahuna maka aftar as-shaim bila matahari telah siang sudah berlalu dan masuk waktu malam kapan ditanya masuk waktu malam dengan ha, dengan terbenam matahari ya dari nas tersebut ilal lail maksudnya sampai gelap malamnya bukan karena ditafsirkan oleh Rasulullah secara bahasa iya secara bahasa iya awal malam tidak masuk sampai gelap iya tetapi ditafsirkan oleh Rasulullah SAW yang tadi jelas akhi Nah, Barakallahu fikum. Allah Silakan bagi Anda eh, pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja dimanapun Anda silakan Anda dapat bertanya di 0218236543 akan tapi sebutkan nama Anda dan tempat serta pertanyaan ditujukan pada Ustaz sesuai dengan tema. Silakan. Ya. Dengan Ibu siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya Ustaz? Eh, Silahkan. maaf Ibu, uh, dengan Ibu siapa di mana? Oh, dengan Wulan. Ibu Wulan di Magelang. Ya. Silakan, Silakan Ibu. Di Magelang. Mau tanya, ini uh, untuk masalah junub setelah kumpul sama suami itu uh, harus sebelum infak atau setelah infak? Cukup ibu. Pertanyaannya apa ibu? Dari ibu. Iya. Mandinya atau apanya? Mandinya. Ah, iya. Ah, taib. Iya. Berbeda kalau jenuhnya. iya. Cukup ibu pertanyaannya. Iya. Iya. Terima iya. kasih. Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Ehm, Allah mengatakan bahwa dibolehkan untuk mubasyaratun an-nisa bergaul dengan istri bila masuk waktu malam sudah kan untuk puasa lagi ya sampai terbit fajar hatta tabayyana lakum al-khatul abyad min al-khatil aswad min al-fajar iya. thumma atimu siyama boleh Allah mengatakan eh, uhilla lakum dan atas siyami ar-rafathu ila nisaikum berbuah di malam uh, Ramadan yang berpuasa malamnya dengan masuk waktu malam tadi sampai terbit fajar waktu ini boleh untuk hubungan suami istri ya berasa hari iya, eh, bisa berarti untuk berbuka dengan hubungan suami istri insya Allah bisa insya Allah bisa <laughs> walaupun masalah kondisi realnya itu tergantung orang ke orang yes. Iya, kalau pengantin baru kayak antum mungkin <laughs> masih bagus tuh Sampai kapan? Ya. ya sampai terbit fajar. Fajar. Ya, ditandai dengan azan. Sampai terbit fajar tadi masih boleh berhubungan. Andai pun berhubungan pada saat ini ketika azan hentikan langsung. Kalau tidak batal puasa Anda sudah. Ketika terkena azan langsung hentikan. Nah, masalah mandinya, kalau Anda tadi pas ketika fajar ditandai azan baru berhenti berarti mandinya setelah masuk waktu subuh, subuh. Ya, dan tidak ada masalah apabila masjid yang biasa suami sholat berjamaah ke situ sholatnya agak diakhirkan dari waktu ikomatnya agak diakhirkan dari waktu azan kalau langsung umpamanya di sebagian daerah tidak ada jeda antara azan dengan komat hanya nafas dari muadzinnya selesai bernapas azan nafas lagi dan untuk ikomat sebaiknya ya sebelum dia masuk waktu subuh ya. sebaiknya dia sudah mandi agar dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah Allah bersama kaum muslimin yang lain. Eh, setelah kita menerima dua penelpon tadi Ustaz yang bertanya seputar mengenai puasa, apa ada sedikit tambahan mengenai safarnya Ustaz? Cerita yang lain silakan Ustaz dilanjutkan kembali. Hakam safar, permasalahan safar bagi kaum muslimin untuk membolehkan tidak berpuasa tadi uh, kasus yang ditanyakan atau yang terjadi atau secara langsung dengan salah seorang Pemimpin eh, pembimbing umroh jemaah dari Indonesia tadi hmm. ya menjadi tanya-tanya kita eh, tanya, dan menjadi tanya-tanya bagi kita apakah sebaiknya saya memang dalam keadaan safar itu saya berpuasa ataukah tidak nah sekarang safar seperti yang kita ketahui menjadi tujuan orang ingin orang umroh e, semua fasilitas sangat menyenangkan pesawat tadi sangat menyenangkan katakan ya, sebaiknya bagaimana ya, memang boleh kita uh, untuk berbuka tidak berpuasa kapan tadi kita mulai tidak berpuasa ketika ketika mulai meninggalkan kota kita nah mulai meninggalkan daerah Cilengsi itu masuk tol sana hmm. baru boleh berbuka masih jam 1 masih di Cilengsi berangkat jam 3 sore pesawatnya ke Jeddah umpamanya sekarang belum boleh iya, puasa dulu sampai nanti di pintu tol ingin berbuka silahkan tapi lebih baik mana anda berbuka ataukah tidak lebih baik dalam keadaan berpuasa kah ataukah tidak apalagi mungkin anda mengatakan ini umroh ya. hmm. dalam hal ini Allah Ta'ala alam hukum bolehnya boleh dan mana yang lebih baik berbeda pendapat para ulama yang rajin menurut saya Allah ta'ala alam tergantung kondisi kita bila kita safar yang sangat berat ya. itu lain hal lah umpamanya umpamanya terlambat perjalanan ke sana atau mobil yang kita tumpangi mogok di jalan hmm. nah ini kan deg-degan iya. lelah sama sekali ya beratlah pokoknya perjalanan tersebut atau sampai di sana ditelepon buru-buru ternyata sampai sana delay yeah. sekitar satu atau dua jam lalu tidak tidak ada kejelasan jadi berangkat lelah melelahkan jiwa bila ada masyakoh ya, dan memberatkan ya, ini sebagian berlama bahkan mewajibkan untuk berbuka berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam penaklukan kota Mekah Rasulullah SAW berbuka Safar Beliau safar Dari mana safarnya? Dari Madinah ke kota Mekah yeah. Beliau berbuka Dan para sahabat berbuka Lalu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW Yang disampaikan kepada beliau bahwa Dia hmm, Tidak berbuka Dan berat bagi dia Kelihatan berat ya. Sampai dia harus dipandu Dibopong oleh yang lain lalu kata Rasulullah SAW ketika sampai kepada beliau Laisa minal birri asyamu fis safar Laisa minal birri asyamu fis safar Bukanlah sebuah kebaikan Seseorang yang dalam keadaan musafir dia berpuasa Maksudnya dalam keadaan ini Karena Rasulullah berpuasa Bukan mutlak ha? Berbuka lebih baik tidak Rasulullah berpuasa dia Betul. Kalau kondisi sangat memberatkan maka yang paling afdal mengambil rukhsah sadaqatun tasaddaqallahu bihi faqbalu sadaqatah Rasulullah mengatakan rukhsah itu, keringanan itu adalah sedekah dari Allah maka terimalah sedekah Allah ya. kalau saya memberi sedekah kepada anda umpamanya akan anda qatar Allah masya'afat ya. anda dengan pongahnya mengatakan berapa Ustaz jumlahnya? satu juta? <laughs> Tersinggung nggak saya kira-kira? Insya Allah tersinggung saya. Insya Allah <laughs> tersinggung ya. Iya. Nah, ya tersinggung. Walaupun bagi anda memang kecil ini nominalnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersedekah kepada anda Sadaqatun tasaddaqallahu biha Maka terimalah sedekah Allah subhanahu wa ta'ala ya, Karena memang berat kan? Dalam kondisi gurih safar tersebut safar dengan keluarga ya bawa mobil pribadi umpamanya melihat orang tua mm-hmm. atau melihat mertua ya semua peralatan dalam mobil lengkap AC jalan dan tidak macet jalanan santai nggak ada pakai macet pakai macet pakai macet melelahkan mm. masya Allah ya. kemudian ini sangat senang anak-anak senang sambil berpuasa ya. bagi orang tuanya pun senang dalam keadaan ini bolehkah dia berbuka boleh tidak berpuasa boleh kalau boleh, boleh karena Allah mengatakan mengkaitkan ilatnya dengan safar ya yes, mengkana minkum maridun atau ala safar boleh ya. tapi yang kita kita bahas tadi mana lebih afdol apakah kita safar berbuka atau tidak ya dalam keadaan mudah seperti ini dan seluruh itu tarfih alhamdulillah kan kita tenang dan gampang memudahkan perjalanan semuanya ada sebaiknya safar eh, sebaiknya berpuasa Allah taala alam kenapa karena ini bulan Ramadan ya kemudian berpuasa berpuasa bersama kaum muslimin lebih enak daripada kita berpuasa di hari-hari mengkodir di hari-hari yang lain nah, tinggal lagi yang sekarang orang yang sama bagi dia tidak terlalu berat juga tidak terlalu menyenangkan dan ini umumnya safar seperti ini mana lebih baik tetap yang lebih baik di sini dia berbuka ya. karena rukhsatun sadaqatun minallah fasaddaqallahu biha boleh sedekatah karena ini adalah sedekah dari Allah maka terima sedekah Allah Subhanahu wa taala tersebut Ya Ustaz, Barakallahu Fikum uh, Menanggapi apa yang saya sampaikan tadi mengenai uh, seseorang yang dia bekerja sebagai uh, mengantar barang Ustaz hmm. Nah, saat ini juga kita banyak jumpai so, yeah. Iya. Kita kaum muslimin yang pekerjaannya sebagai driver Ustaz Baik itu mengantarkan uh, barang dari kota ke kota Kemudian juga uh, supir bis dan lain sebagainya Ustaz Yang tiap hari kerjanya memang dari kota ke kota Ustaz Nah, hal tersebut mewajibkan dia tidak uh, pernah libur atau setiap hari kerja, apa hmm. puasanya ini uh, tetap bisa di artinya tidak mengerjakan puasa dan diganti di bulan lainnya atau seperti apa baiknya Uh, kembali kita kepada nas firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Siapa yang antara dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar bis antar kota. setelah keluar dari kota di sini kota ada istrinya ya. kota di sini ada istrinya atau tidak ke tujuan biasanya sih ada <laughs> masya Allah biasanya sih ada masya Allah <laughs> ada Jakarta Surabaya kalau ada istrinya di dua kota ini di kota Jakarta ada istri ya kota Surabaya ada istrinya sampai kota ini dia tidak musafir lagi hmm. berbeda kalau di Surabaya tidak ada istrinya ya ini penting ya besar ya maka ya ini penting anda perhatikan bila di kota ada istri masuk anda kota tersebut sampai walaupun jaraknya uh, lebih dari 100 kilo hmm. maka ini tidak safar lagi ketika sampai di kota istri anda di sana. Iya. Tetapi dari antar kota ini, keluar dari kota Jakarta, istrinya di sini ada. Keluar dari kota Jakarta. Sebelum masuk kota Surabaya. Hmm. Ini 80 kilo lebih kan ya. Hmm. Ini namanya safar. Walaupun kebiasaan dia kembali kepada pendapat jumhur para ulama yang dimaksud dengan safar adalah jarak tempuh perjalanan. Bukan uh, kebiasaan karena uruf dia juga sudah tidak menganggap safar sama aja begitu ya. Hmm. Tapi secara bahasa secara syar'i ini musafir namanya jarak maka bagi dia Allah taala alam boleh tidak berpuasa bukan wajib tidak berpuasa bukan ya <laughs> akhi ini ada pendapatnya Ibnu Hazmi ini Nah, <laughs> Zahiriyah iya. Allah mengatakan Faman kana minkum maridan Au ala safarin Fa'iddatun hmm. Ada senat takdirnya Fa'aftar Ini makan dalam istilah dalam usul fiqh dengan muqtada. Mm -hmm. Umumu al-muqtada. Gelang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir. Lalu dia berbuka. Maka wajib dia ganti di hari-hari yang lain. Kalau dia tidak berbuka, berpuasa dia walaupun dalam keadaan safar, bagus seperti kondisi yang kita jelaskan tadi. Karena dia sudah terbiasa sudah terbiasa dia melakukan perjalanan ini bagi dia mungkin tidak terlalu memberatkan walaupun mungkin dalam satu-satu perjalanan memberatkan tapi secara umum mungkin sudah menjadi kebiasaan dan tidak memberatkan lagi bagi dia boleh dan afdal bagi dia berpuasa ya, boleh dia juga berbuka kalau dia tidak berpuasa ya maka wajib dia kodol di hari-hari yang lain ya, dia dan bukan saya safar terus nah, <laughs> saya safar terus tetap wajib menambah kodol iya Ustaz maka bila tidak memberatkan sebaiknya berpuasa pada saat bulan Ramadan. Nah, Barakallahu fikum Dan kami akan berikan kesempatan bagi khatul Islam yang bertanya, silakan di nomor telepon kami. Halo. Halo. Halo. Dengan Bapak siapa di mana? Uh, eh, Wakili di Sambas, Kalimantan Barat. Silakan Pak Wakili, pertanyaannya ditujukan kepada Ustaz. Eh, saya mau tanya. Uh, saya hamil Ustaz. Istrinya hamil oh, Istrinya. Oh, ah, okay. menjalani dua bulan. Iya. Yeah. Iya. Uh, dia tidak mampu berpuasa karena lalu muntah. Iya. Yeah. Nah, apakah dia membayar fidyah ataupun nanti membayar puasa? Yeah. Baik. <clears throat> Cukup Pak Wakidi. uh, mohon doanya Ustaz agar saya selamat. Amin taufik insyaallah terima kasih Pak Wakili ditunggu jawabannya dari Ustaz silakan Ustaz Baik. tentang alhamil, wanita yang hamil ya biasa memang unta hamil di bulan-bulan awal itu diiringi dengan muntah dan sekali seorang muntah sangat melelahkan mm-hmm. bahkan alqai, walaupun orang hamil itu uh, walaupun orang tidak hamil dan muntah mm-hmm. nah, batal puasanya sudah menurut, menurut hadis Rasulullah SAW ya. bagi pendapat sebagian para ulama man istaqa'a fa'alaihi qada wa man dhar'a al-qai ya. siapa yang tidak bisa mengendali dengan muntah ya, ini membatalkan puasanya ya. apalagi orang yang dalam keadaan hamil lelah wahnan ada dalam keadaan lemah tambah lemah ya dalam keadaan ini boleh dia tidak berpuasa ya. tapi dalam keadaan normal wanita yang normal uh, penelitian yang dilakukan oleh uh, para dokter di tim dokter di Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah tentang asal saum uh, eh, dampak efek dari puasa terhadap wanita yang hamil dari penelitian tersebut bahwa wanita yang kondisi normal ya, kesehatannya normal dan kehamilannya normal secara umumnya mereka kuat berpuasa ya, tidak membahayakan kalau mereka berpuasa bukan berarti juga setiap hamil setiap menyusui wajib tidak berpuasa sama dengan musafir tadi dok iya yeah, Hah. bukan berarti setiap musafir tidak berpuasa tidak yeah. mana lebih afdol ya, pembicaraan tapi mengenai mampu saya tidak berpuasa kembali kepada orang per orang Ya. kalau bagi dia mampu untuk berpuasa dan meminta eh, walaupun muntah kalau mampu berpuasa sebaiknya berpuasa bukankah sebuah kebaikan ketika seorang ibu mendidik janinnya dengan puasa kalau tidak syaratnya tidak membahayakan dan dia kuat dan hal-hal ini minta pendapat dokter kalau dokter mengatakan oh ini dikhawatirkan muntahnya dalam jumlah besar ya kemudian mengkhawatirkan bahwa janinnya kurang sangat kurang dapat asupan gizi ya boleh dia berbuka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ya. dan orang-orang yang susah berat bagi mereka berpuasa ya mereka memberikan fidyah memberi makan fakir miskin tapi apakah nanti wajib dikodok atau tidak ini ada khilaf ulama pendapat yang terkuat dan yang jumhur perlu mengatakan wajib mengkodok. Hmm. Kalau saja orang sakit, hamil sakit atau tidak? Hamil tidak sakit. Tidak sakit. Normal hamil itu normal ya, akhi. Cuman berat aja gitu ya. Iya, berat. Sakit lebih berat daripada sekedar hamil. Tidak Ini sebagian sakit yang sampai berat tahap tidak bisa bergerak kemana mana hmm. Ya, tidak bisa bergerak sama sekali. Ya. Setiap masuk muntah, setiap masuk muntah dan membahayakan penyakitnya umpamanya dikatakan dalam keadaan kondisi sangat berbahaya bisa buat kematian ya. itu Allah wajibkan dia mengqadha ini namanya qis aulawi ya ya man kana minkum maridan sebenarnya sakit ya atau ala safar fa'iddatun maka hendaklah dia mengqadha di hari yang lain hmm. Nah, qis aulawi wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ya itu dia wajib mengqadha Kapan dia memberi fidyah? Dia memberi fidyah tersebut Itu di awalnya iya yang dijelaskan dalam Abbas Dalam tafsir dan ayat tersebut Bahwa di awalnya memang begitu Tapi kemudian setelah turun ayat yang kedua ini Fa'idatu min ayat Fa'idatu min ayat min ukhar Maka tidak lagi Tapi kapan dia hanya sebagai berfidyah saja Tidak mengkodok Bila sebelum wafat dia tidak sempat Nah mengkodoknya Bila wafat dia tidak sempat mengkodoknya Allah Ta'ala Nah Ustaz Barakallahu fikum Dan mumpung pertanyaan dari Bapak tadi berkaitan eh, dengan wanita hamil Ustaz. Posisi dan kedudukan wanita hamil di bulan puasa Ramadan gimana Ustaz? Menjelaskan silakan. Posisi dan kedudukan. <laughs> Apakah mendapat keringanan yang gitu? Termasuk tapi kita tanda Ibn Abbas tadi tentang Ibn Allah alladhina yutiqunahu. Iya. yutiqunahu yutwiqunahu dalam sebagian kiraat yeah. ini artinya berat mm-hmm. berat mereka melakukannya nah fidyatullah miskin maka dia berbuka sama dengan takdir yang tadi mm-hmm. Nah, ayat-ayat yang sakit dan musafir lalu berbuka fa'iddatu min ayyamin ukhar itu juga yang ini fafidyatun ta'am miskin kalau dia berbuka maka yang berfidyah tidak berbuka sah puasanya alhamdulillah ya seperti yang saya jelaskan penelitian tadi sebagaimana wanita eh, yang uh, hamil wanita menyusui juga demikian ya ya wanita menyusui dalam kondisi dia normal dan dia siapkan segala sesuatunya bisa insyaallah taala bisa diatur bisa diatur insyaallah taala hmm. ya dan kondisi dia normal dan bayinya pun normal maka dianjurkan dia pada saat berbuka untuk banyak minum cairan mm-hmm. ya. tapi kalau bayi tidak normal atau dia tidak normal bayi tidak normal itu bukan berarti sakit ya. sehat banget <laughs> sehingga minum susunya neteknya banyak jumlahnya yeah. Ya. melahkan ibunya yeah, sangat melelahkan ya. dalam kondisi demikian dia boleh tapi dalam kondisi normal biasanya kuat biasanya kuat maka bukan berarti dia tidak boleh berpuasa berarti tidak boleh berpuasa tapi kalau dia uh, tidak berpuasa dan berbuka maka seperti yang kita jelaskan tadi wabillahi taufiq Nah Ustaz, Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Dan silakan kami undang kembali telepon yang selanjutnya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf dengan Bapak siapa di mana? dengan Yusuf di Gorontalo. Silakan Bapak Yusuf pertanyaannya. Ya barakallahu fiik ya Ustaz. Allah Pak Yusuf. Ya, saya mau tanya Ustaz, apabila saya musafir, ya. kemudian tetap saya berpuasa dalam keadaan safar. Nah, apakah sholat saya mengikuti mukim karena saya tetap berpuasa atau boleh saya mengkasar walaupun saya berpuasa? Hanya itu saja pertanyaan saya Ustaz. Barakallahu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas pernah Pak Yusuf Dia dalam keadaan musafir Dalam kriteria safar yang telah kita jelaskan definisinya tadi Lalu beliau tidak berpuasa Tetap berpuasa Ustaz hmm? Tetap berpuasa apakah? Oh, Pak Yusufnya ada <laughs> Baik. Ya. Tetap berpuasa Sholatnya apakah mengikuti? Apakah ya. mengikuti kosar atau tidak? Iya ya. ya. Kita boleh mengambil dua rukhsah ya, ya. atau satu saja. Ini sekarang diambil satu-satu saja. Artinya dia <laughs> tidak ambil rukhsah puasa. Ya. Tapi ambil rukhsah sholat Bolehkah atau tidak? Baik. Atau bolehkah dia mengambil dua-dua rukhsahnya? Mm -hmm. Yaitu tidak berpuasa dan kosor sholat? Mm -hmm. Atau bolehkah dia meng tidak mengambil sama sekali? Mm. Tidak dia ha? berbuka, dia berpuasa dan tidak mengkosor salat. Ya. ya. Seperti itu, Ustaz. Ada tiga berarti <laughs> kondisinya. Baik. Tapi yang bertanya kan tadi apa? Boleh berpuasa. Berpuasa. Dan dan apakah sholat saya boleh dikosor? Iya. Boleh. Tidak ada tidak ada masalah hubungan antara uh, puasa dengan sholat tadi. Dia hubungannya dengan safar. Iya. Karena bapak tadi bertanya apakah uh, sholat saya seperti orang mukim saat tadi yang dipertanya itu. Hmm. Ya kan? Puasanya seperti musafir atau mukim? <laughs> Ya mana saja tidak boleh. Yeah. Mana saja insya Allah tidak ada masalah yeah. karena hubungannya dengan safar. Yeah. Ya. Boleh ambil salah satunya yaitu hanya ambil rukhsah eh, rukhsah salat. Yeah. Sehingga kosor. Mm -hmm. Boleh juga diambil tidak berpuasa saja. Yeah. Ya. Dua-duanya boleh diambil dan itu lebih dianjurkan dalam kondisi dia sangat memberatkan umpamanya. Mm -hmm. Ya, dalam kondisi biasa pilih tidak ada masalah. Yeah. Salat juga afdolnya kosor. Baik itu. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiik. Ikhwatul Islam rahimani Allahu ayyakum silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di nomor kami di 0218236644. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana mohon maaf? Dengan Abu Rezi di Kalimantan Barat Kota Pemangkat. Silakan Abu Rezi. Ya, so, barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik Pak Abu Rezi. Iya, yang ingin saya tanyakan Ustaz, Bagaimana hukumnya kalau isma para dokter itu mengatakan bahwa saya ini tidak bisa berpuasa karena sakit, mm -hmm. tapi saya masih melaksanakan puasa dengan keyakinan saya mampu itu. Yeah. Jadi gimana hukumnya? Ustaz? Abu Desi, ini ijma dokter ini, dokternya muslim atau bukan? Muslim Ustaz. Bisa dipercaya perkataan mereka? Iya bisa, karena dia mengatakan ini akan me mengganggu kesehatan itu Ustaz. Penyakit membahayakan begitu. Membahayakan iya. Sebaiknya Anda jangan berpuasa. Hmm. Oh iya Ustaz. Sebaiknya. Ya. Malah ya, kalau ya. Anda berpuasa termasuk menjatuhkan nah, diri dari ke dalam tahlukah. Wala tulqu bi minat tahlukah. Hmm. Ya. ya Nah, Bapak eh, yang bertanya tadi sudah diberikan jawaban ya. dan nasihatnya dari Ustaz ya. sebaiknya. Karena ke, ke para ulama kita menjelaskan ya. uh -huh istisyarat tabibain thiqatain muslimaini. Saksian. Saksi dua orang dokter yang muslim yang bisa dipercaya perkataannya. Memang ahli di bidang itu. Apalagi dengan kasus Abu Rezi Ijma <laughs> Lebih dari dua Wallah ta'ala Ijma itu Kalau dalam kalau dalam Istilah usul fikir Ittifaku Ulama'i Mujtahidil asr iya. Kesepakatan semua para, semua para ulama pada waktu itu yeah. khawatir saya jemaahnya semua dokter di dunia yeah. ya jemaah ala kulli hal dalam hal ini cuma dua cukup yeah. bila dua orang tabib dua orang dokter muslim siqah bisa dipercaya omongannya ini bisa kita ketahui ada tipe dokter yang memang terlalu gampang memberikan pernyataan hmm. ya. atau juga ada tipenya yang karena tekanan dari rumah sakit eh, biar lama hmm. ada ada seperti subhanallah ada bisnis tujuan bisnis ada ya. ya. kalau emang yakin bahwa ini adalah uh, hampir semua yang mengatakan berbahaya bagi kesehatannya hmm. sebaiknya jangan berpuasa ya, nanti dikodok bila sembuh bila tidak sembuh juga maka diberikan video baik sah Nah terima kasih atas uh, jawaban dan nasihatnya Berikut kami undang kembali telepon yang selanjutnya di 0218236643. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Irawan di Mubah. Silakan Bapak Irawan, pertanyaan ditujukan pada Ustaz. Di mana Pak Irawan? Mubah. Ya, Mubah. Ini ini di luar judul ini Pak ya. Boleh kan Pak tanya? Silakan. Silakan Pak. Ini saya kan mau ngambil mobil rencananya mau kredit. <laughs> iya pak, iya pak. Iya. Iya. Dari dari pihak dari pihak DLR, saya mau ngambil dari ke dealer itu dipindahkan ke leasing itu pak. Jadi ya. gimana hukum itu pak? Kalau ngambil langsung itu ke dealer atau ke leasing yang benar? Ya, Pak. nah, itu, itu saja pak pertanyaannya. Iya, ya, Pak Herman. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini erat hubungannya dengan puasa ya, akhi. <laughs> Karena bagaimana Anda berpuasa tidak punya kendaraan? Nah, Ustaz. Mau jalan kaki akan melelahkan Anda. Iya, itu bisa. Memang harus sambil punya kendaraan taib. Wani khatifillah. E, eh, permasalahan ngambil dari leasing, beli barang dengan leasing tadi. Kalau Anda beli dengan ambil dengan dealer. Hmm. lo dealer karena karena tidak cash, harus saya offer ke leasing. Ya. Kalau dengan leasing tadi tidak ada syarat persyaratan denda keterlambatan, ya boleh. Tapi dia suruh yang beli dulu ke dealer. Saya itu jual kepada anda dengan tidak tunai. Tapi kalau anda yang buat akad dengan dealer, kekurangan itu tidak leasing, kemudian anda beri, beri bayaran pertambahan, ini riba. Riba jahiliyah. Karena meminjam uang dari leasing dibayar berlebih, hmm. walaupun tidak ada denda keterlambatan apalagi nah, kalau ada dua denda keterlambatan maka ini riba depan dan belakang maka Allah telah alam bila anda tidak mampu untuk beli tunai minta teman atau siapa beli dulu hmm. ya beli sama kamu dulu cash nanti saya beli kepada anda dengan nyicil ini DP-nya terlambat tolong jangan pakai penalti hmm. tapi mungkin dengan cara uh, mobil kendaraan silakan anda uh, jual gadaikan ya saya gadaikan kepada anda jadikan jaminan ya. Allah ta'ala ya Ustaz eh, ini pertanyaan terakhir Ustaz tatkala kita bersafar Ustaz hmm. dan kita meninggalkan puasa eh, kemudian sudah masuk safar sawal Ustaz manakah yang didahulukan kita mengganti puasa kita yang uh, waktu kita safar tidak puasa hmm. atau kita puasa sawal dulu Ustaz silakan uh, dalam ini khilaf para ulama yeah. ya, Allah Ta'ala yang terbaiknya adalah mengganti puasa uh, Ramadan dahulu. Iya. Karena nas hadis Rasulullah SAW, "Man Ramadan, thumma atba'ahu syittan min Syawal, maka ka'annama dahra kullahu." Siapa yang puasa Ramadan. Dan dia ada puasa bulan yang yang tinggal. Rasulullah mengatakan siapa puasa Ramadan kemudian diikutkan dengan puasa Syawal. Dia ada puasa Ramadan yang bolong ketinggalan dalam kasus ini sebaiknya qada dahulu kalau terlalu banyak sehingga tidak sempat syawal Allah ta'ala tidak ada masalah dia melakukan puasa syawal kemudian nanti qada kalau ini afdal seperti tadi wabillahi taufiq